enam sebuah amalan ketika datang larangan kemudian kembali kepada amalan itu sendiri dalam artian kembali ke zat amalan itu sendiri larangan tersebut apakah merusak amalan ataukah tidak dikatakan amalannya itu bat, nah batil ataukah tidak nah kemarin sudah kita bahas dan insya Allah kita akan ulangi lagi nah barakallahu fikum kita ulangi dulu bahwasanya barakallahu fikum hafizakumullah hukum asal daripada larangan itu adalah apa tahrim haram Nah, namun nanti akan ada faktor yang memalingkan dari pengharaman tersebut menjadi makruh, menjadi bentuknya bukan makruh, bukan haram tapi irsyad, dorongan, anjuran, bimbingan, bayangan tuh. Lafaznya larangan, tapi apa? Tapi maknanya ada irsyad, bimbingan dan anjuran. Sebagaimana akan kita lewati nanti. Kemudian nanti nah barakallahu fikum makruh itu sendiri, nah eh, al-karahah lit-tahrim atau lit-tanzih Paham oh, ya? Itu nanti juga ada pembahasannya barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Wa nahyu tahrim aw itu juga ada pembahasannya. Paham ya? Larangannya itu untuk pengharaman atau untuk makruh aja. Nah, makruhnya itu lafaz makro itu lit untuk mensucikan ataukah enam lit tahrim itu haram. Paham ya? Karena para ulama terdahulu kalau mereka mengatakan makro itu maknanya adalah haram. Paham ya? Itu mutaqaddimin. Nah, bahasanya makna kariha terkadang adalah haramah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar itu, wa karihalakum salasa. Allah Taala benci terhadap kalian tiga perkara itu maksudnya bukan benci, mengharamkan. Nah, di antaranya apa? Qila wa ya kan? Wa satu soal, dan semisalnya itu. Nah, menunjukkan bahwasanya terkadang maknanya itu akan bisa berubah sesuai dengan apa? Siak dan juga konteksnya. Nah, dan juga korina yang menunjukkan yang menunjukkan perubahan tersebut. Kita lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Hanam hadza qa'idatul madhab fil manhi anhu. nam Inilah penjelasannya dan kaidah madhab. Karena ada, ada dua pendapat nanti ya. Ada pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat yang lainnya. Naam, hadza qa'idatul madhab fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim kama yani. Ini penjelasan perhatikan Nah, bahwasannya sesuatu yang dilarang itu apakah nah menjadikan perbuatan tersebut batil ataukah sahih bersamaan haramnya perbuatan tersebut? Jadi sebuah perbuatan ada larangan. Kemudian ketika larangan tersebut dilanggar, apakah perbuatan ibadah itu jadi rusak, batal gitu atau ataukah tetap sah tapi dia berdosa gitu loh. Nah, kita lihat kamayani sebagaimana berikut ini penjelasannya. Pertama, an yakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Pertama, hendaknya larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri. Nas kembali, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Berarti kalau dia sholat menghadap kuburan, batal nggak sholatnya? Batal. Batil sholatnya. Sholatnya batilah. Kenapa? Karena kembali pada dat yang dilarang itu sendiri. Au fayakunu batilan atau kembali ke syaratnya itu juga batil nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat contohnya nanti lebih jelas nanti. Nomor dua, ayyakunan nahyu 'aidan ila amrin kharijin la yata'allak bidatil manhi'an huwa la syartihi fala yakunu batilan. Yang kedua, larangan tersebut kembali kepada perkara yang di luar amalan. Nah, paham ya? Di luar amalan. La yata'allaq bi dzatil manhi. Tidak ada keterkaitan dengan apa? Amalan yang dilarang tersebut wala syaratnya tidak pula syaratnya. Jadi di luar larangan luar. Di luar amalan tersebut, nah, paham ya? Tidak pula nah barakallahu fikum dalam syaratnya. Larangannya larangan di luar terpisah dari amalan tersebut. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Nah, falayakunu batilan yang seperti ini tidak dikatakan batil. Dia sah cuma berdosa. Ya, nah nanti kita lihat nanti ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah wa misalul an'am misalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contohnya sekarang sebuah larangan yang kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri. Jadi larangannya kembali ke zatnya, zat amalan. Fil ibadah dalam masalah ibadah. Contohnya an-nahyu an shaumi yaumil aidain. Larangan untuk puasa pada apa? dua hari raya. Nah, sekarang kalau bertepatan, ini kan hari Kamis sekarang. Hari Kamis kan puasa sunnah. Hari Senin juga puasa sunnah. Nah, boleh nggak ketika hari Senin, hari Kamis tersebut bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha kita puasa? Nggak boleh. Walaupun itu sunnah aslinya. Dalam artian apa? Puasa Senin Kamis kan sunnah. Puasa dari Kamis juga sunnah puasa di hari Senin juga sunnah. Tapi kalau bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Fitri nggak boleh puasa di situ karena larangannya kembali ke zatnya, zat harinya. Hari raya Idul Fitri Idul Adha dilarang puasa. Sehingga kalau ketika kalau dia puasa batilah. Puasanya batil. Paham tidak? Ya? Layu yujar tidak dapat pahala. Paham belum salah ya? Seperti para wanita. Wanita itu kan ada haid, ada nifas. Nah, paham ya? Dia mampu berpuasa mampu, tapi ketika dia puasanya ketika haid, paham ya? Sah nggak puasanya? Batil nggak? Batil dan tidak sah karena larangannya ada. Untuk ya? Larangan ketika nah baru kalau fikum nah eh, puasa ketika haid dan nifas tadi. Paham salah itu ya? Eh nah, kita lihat sini. Wa misalul ait ila dzatihi fil muamalah. Contohnya sekarang larangan yang kembali pada zatnya dalam masalah muamalah. Jadi larangan ini kembali ke zat amalan tersebut tapi dalam berkaitan masalah muamalah, transaksi. An-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ah sani mimman talzamuhu al-jum'ah. Nah, larangan untuk jual beli setelah dikumandangkannya azan kedua bagi orang yang diwajibkan salat Jumat. Nah, berarti ini berdasarkan pendapat yang mengatakan apa Jumat itu adanya dua kali. Tapi sudah kita jelaskan kemarin ya, yang sahih azan Jumat sekali saja. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang adzan dua kali itu adalah istihadnya siapa? Utsman bin Affan dan istihad tersebut adalah istihad yang keliru. Sehingga Abdullah bin Umar pun mengomentari dan mengatakan, "Naam adhan dua kali ketika Jumat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, naam istihad tersebut adalah bid'ah." Semakna dengan itu. Tapi tidak mengharuskan apa? Mengatakan Utsman bin Affan mutadih karena sumbernya istihadiyah sumbernya istihadiyah yang mana ketika dia istihad kemudian keliru dapat satu pahala kalau benar dapat dua pahala. Nah, jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mentabdi' mengatakan mubtadi' karena gara-gara terjatuh dalam sebuah, sebuah nam kebitahan. Perlu diperhatikan kembali ada mawani'nya enggak? Ada penghalangnya atau tidak? Faktor-faktor yang menghalangi dia di dikatakan mubtadi' itu ada enggak itu loh? Enggak sembarangan. Nah. Jadi jangan sampai kita menasibkan berarti kalian mengatakan Utsman bin Affan mubtadi'. Siapa yang mengatakan? Kita mengatakan perbuatan-perbuatan bid'ah, tapi tidak mengharuskan kita mengatakan dia mubtadi'. Karena sumbernya apa ya sumbernya? Bukan karena sumbernya bahwasanya Utsman bin Affan itu nah barakallahu fikum hafizakumullah menentang dan sallallahu bukan. Sumbernya kan istihad yang keliru tadi. Paham ya? Istihad yang keliru nah barakallahu fikum ya. Jadi perkara seperti ini jangan sampai nah barakallahu fikum menimbulkan permasalahan pertikaian akhirnya saling menghajar, enggak mau salam, enggak mau ini dan itu. Paham ya? Ada soalnya, ada seperti itu dan itu keliru. Nah, Paham ya? Kita katakan perbuatan Utsman bin Affan ada dua kali ada perbuatan fitnah dan tidak mengharuskan kita mengatakan Utsman bin Affan muqtadi. berarti ya? Nah, sehingga perlu diperhatikan itu. Kemudian berikutnya eh oh, na'am, ucapan mimman talzamul jum'ah bagi orang yang wajib bagi salat Jumat berarti bagi yang tidak wajib bagaimana? Sah jual belinya? Sah. jadi perempuan. Perempuan wajib salat Jumat? Tidak. Kalau mereka dengar adzan Jumat, langsung mereka jual beli sah nggak? kalau perempuan? Sah. Atau orang sakit, laki-laki tapi sakit, Paham ya? Orang sakit juga tidak wajib apa? Salat Jumat atau musafir, orang safar, laki-laki tapi lagi safar, itu juga boleh jual beli. Karena karena tidak wajib bagi mereka. Paham maksudnya ya? Ini maksudnya ada maksudnya, maksudnya adalah orang yang diwajibkan salat Jumat tidak ada udzur sama sekali. Sehingga dia melakukan jual beli enggak sah jual belinya. Paham maksudnya ya? Berikutnya, Wa misalul aidi ila syarti fil ibadah. Contohnya yang kembali kepada dalam masalah ibadah. An-nahyu an lubzil harir. Nah, an-nahyu an luksi ar-rajuli thawb harir Larangan seseorang memakai pakaian terbuat dari sutra. Ini larangannya terpisah enggak larangannya? Terpisah, perhatikan baik-baik. Larangannya terpisah di dalam salat maupun di luar salat. Fasatul aurah, sedangkan menutup aurat syaratun nasihatus shalah. Benar. Menutup aurat itu adalah syarat untuk benar dibenarkannya salat atau syarat sahnya salat. Faidah idza sataraha manhiyan anhu. Maka kemudian apabila dia menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang, pakaian sutra tadi, lam tasih salatu li'audin nahyi ila syartiyah. Solat solatnya tidak sah dikarenakan kembali apa? Dikarenakan larangan tersebut kembali bersyaratnya. Tapi ini pendapatnya lemah kemarin sudah dijelaskan. Pendapatnya sahih bagaimana? Was kama qala jumhur yang sahih itu sebagaimana ucapan jumhur bi anna sahibahu ya'sam bi hadhihi shalah lakinnaha sahihah Paham ya? Pelakunya ini berdosa dengan sholat ini. Paham ya? Akan tapi sholatnya sah. Yuk Yujar alaihi diberi pahala. Nah, maksudnya apa maksudnya dia berdosa? Berdosa karena memakai apa? Menutup auratnya dengan apa? Kain terbuat dari sutra. Sholatnya sah. Nah, paham itu? Wala yutalibunahu biqada'iha. Enggak perlu lagi diperintahkan pengkotok. Ulangi lagi sholatmu. Kenapa? Kamu sholatnya pakaiannya pakaian sutra. Gak masalah dia masalahnya sah berdosa. Paham ya? Dalam artian apa? salatnya sah dia berdosa karena berdosa menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Karena di luar salat aja juga dilarang gitu loh. Di luar salat aja berdosa itu memakai pakaian terbuat dari sutra. Nah. Berikutnya. Wa misalul 'aidi ila syartihi. Sekarang yang contohnya yang kembali pada syaratnya. Fil muamalah dalam masalah transaksi jual beli misalkan. An-nahyu an bayil Larangan untuk menjual atau jual beli enam hewan yang masih hamil. Kenapa kok larang? Dilarang kenapa di situ? Karena ada nauk minal gharar nanti di situ. Ada sejenis unsur penipuan di situ nanti. Karena yang namanya hamil itu tahu nggak anaknya berapa jalan? Nggak tahu. Jantan atau betina tahu nggak? Kembar satu atau dua nggak tahu sebenarnya. Kan? Jadi nggak boleh kalau kita mengatakan sapiku ini tak jual sama anaknya di dalamnya. Kalau istiqlalan itu nggak boleh, tapi kalau tabaan boleh tabaan. Sapiku itu lagi dalam keadaan hamil tak jual harganya sekian nggak menilai dengan apa harga bayi atau yang dikandung dalam kandungan itu ya pokoknya intinya, intinya menjual sapi hamil itu nggak masalah itu tapi jangan sampai anak yang di dalamnya itu dijual istiklalan istiklalan masih sendirian dalam artian karena sapinya ini hamil nah, harganya naik ini harganya tinggi karena bisa jadi sapinya dalam itu anaknya banyak anaknya dua atau tiga misalkan kan orang nggak tahu juga kan nah itu nggak itu dilarang itu tapi kalau tabaan tabaan tuh yang ikuti itu mana yang jualnya sapi hamil atau itu nggak masalah yang dilarang itu nah menjual sapi hamil tapi dinilai juga kehamilannya itu apa tuh maksudnya ya karena dikhawatirkan kan nggak tahu nanti lahir hidup atau mati kan nggak tahu nah setelah dinilai besar ternyata setelah eh, setelah sapinya melahirkan malah mati dalam artian mati dua-duanya malah ya. tambah rugi lagi apa maksudnya ini ya nah para fikum ya sapinya mati pedetnya juga mati pedetnya anak sapi ya nah, Allah musta'an. Perlu diperhatikan itu. Nah, kita lihat sini. Fala ilmu bil mabi' Nah, maka mengilmui atau mengetahui perkara atau sesuatu yang dijual itu syartun li sihatil bai'. Syarat untuk dibenarkannya jual beli. Jadi orang jual beli harus tahu. Nah, kamu mau beli enggak? Apa? Nah, beli HP yang model baru misalkan. Keluaran terbaru. Bentuknya kayak apa? Pokoknya mau enggak kamu? Masih dalam kerdus. Nah, HP-nya bagus sekali, ini ini, tapi aku mau tahu, nggak usah tahu. Pokoknya pokoknya yang masih bagus. Ini nggak berarti apa? Berarti belum sah. Dalam artian harus jujur, terang-terangan di situ. Karena apa? Karena masalah jual beli seperti ini, nah semakin dia itu semakin menampakkan dalam artian kejujurannya itu semakin diberikan barokah. Tapi kalau semakin menyembunyikan atau berdusta, muhiqat barakatul baihima. Dihapus barokah jual beli keduanya. Nah, kita lihat sini. Faidah idza ba'al hamul lam yasil bai' li 'udin nahyi ila syartih. Nah, maka apabila dia menjual nah hewan yang hamil tadi itu maka tidak tidak dibenarkan jual belinya kenapa dikarenakan larangan tersebut kembali kepada syaratnya. Tapi yang sahih tadi apa yang sahih tadi? Yang sahih tadi apa yang sahih tadi? Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk masalah seperti ini apa yang sahih tadi? Eh? Sah enggak tadi? Sah cuma dia bisa dikatakan berdosa tadi. Maksudnya, nah barakallahu fikum kalau seandainya tidak dijelaskan apa maksudnya? Nah, tapi kalau kembali ke zatnya, nah barakallahu fikum, tapi di sini barakallahu fikum ada larangan yang kembali ke syaratnya. Jadi perlu diperhatikan perbedaan yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya di sah salatnya dia berdosa, tapi yang di sini alal qaul berdasarkan mazhab ini apa? batal. Paham ini? Berdasarkan mazhab yang pertama, pendapat yang pertama, jual belinya enggak sah dah. Karena menjual barang yang hamil tadi, enggak diketahui keadaannya. Nah, kita lihat berikutnya, wa misalun nahyi al-ayat ila amrin kharijin fil ibadah. Contohnya larangan yang kembali kepada perkara yang di luar daripada ibadah. Paham ya? Perkara di luar ibadah. Jadi larangan itu di luar ibadah itu loh. An-nahyu an lubsil an lubsi ar-rajuli imamatal halir. Larangan seorang lelaki memakai imamah atau sorban terbuat dari sutra. Ini larangannya di dalam surat atau di luar surat sudah dilarang? Eh, luar jalan karena enggak karena apa? Karena memakai imamah atau memakai kolang suah atau memakai sorban ketika sholat itu syarat bukan? Bukan syarat. Paham ya? Kita lihat sini. Fala sallallahu alaihi imamatul harir. Nah, kalau dia sholat kemudian di atas kepalanya ada sorban terbuat dari sutra, lam tubtil salatuh, maka tidak batal sholatnya Li'anna nahya la ya'udu ila dhatis shalah wa la syartiha. Karena larangannya tidak kembali kepada zat salat itu sendiri, tidak pula kepada syaratnya. Tapi dia berdosa enggak? Berdosa. Wa misalul ayat ila amrin kharijin fil muamalah. Contohnya sekarang larangan yang kembali kepada perkara yang di luar daripada muamalah transaksi. Di luar transaksi. Jadi larangan itu kembali di luar amalan itu. An-nahyu 'anil ghash larangan untuk ghasr-ghasr menipu. nah Falau ba'a syai'an minal ghash lam yuqtil bai'. Kalau seandainya ada orang menjual sesuatu tapi bersamaan dengan menipu, katanya ini, ini satu kotak ini isinya tomatnya bagus semua, katanya tomatnya. Dari atas sampai bawah bagus, enggak usah dicek, enggak usah teliti. Sampai di rumah ternyata apa? Yang bagus cuma atasnya toh. Tengahnya busuk-busuk semuanya. Nah, ada penipuan ini. Jual belinya sudah sah tadi. Paham ya? Cuma dia berdosa yang nipu tadi. Allah ini. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Naam. Falau ba'a yang minal ghash ma'al ghash kalau seandainya dia menjual sesuatu bersama dengan penipuan lam yubtil bai' jual belinya tidak batal, tetap sah. Li'anna nahya la ya'udhu ila dzatil bai' karena larangannya tidak kembali kepada zat jual beli itu sendiri, wala tidak pula pada syaratnya. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum karena apa? Karena Nah, tidak kembali ke zat larangan dalam artian enggak ada larangan seperti itu. Nah, larangannya sendiri. Nah, man khasyana falaysa minna. Eh, barang siapa yang menipu kami ya Rasulullah maka bukan termasuk golongan dari kami. Penipuan itu sudah di luar jual beli dilarang itu loh. Paham ya? Paham belum? Nah, kalau fiikum terpisah dari jual beli tersebut. Sehingga kalau ada orang menjual kok barangnya barang tipuan, sah enggak jual belinya? Sah, dia berdosa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang barulah kita memasuki hukum yang dikeluar yang dikeluarkan dari apa? Yang dikeluarkan dari hukum asal. Hukum asal daripada sebuah larangan menunjukkan apa? Tahrim atau haramnya perbuatan tersebut. Nah, sekarang waqad yakhrujun nahyu 'anil tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi Dan terkadang sebuah larangan itu keluar dari makna pengharaman. Nah, keluar dari makna pengharaman ila ma'anin ukhra kepada makna-makna yang lain. Jadi ada larangan maknanya bukan apa? menunjukkan haram tapi menunjukkan makruh atau irsyad, bimbingan dan arahan. Nanti kita lihat nanti. Lidalilin tadi dalil karena adanya dalil yang mengharuskan nah berpalingnya dari makna haram tersebut. Oh itu ya? Nah, jadi sebuah larangan akan keluar dari makna pengharaman kepada makna-makna yang lain karena adanya dalil. Paham ya? Yang menunjukkan apa? Yang bisa memalingkan daripada makna asal, makna asalnya. Faminha hadiah antaranya al karohah makruh. al karohah kita lihat sini. Wa masalun dzalika biqaulihi, mereka mencontohkan berikan contoh masalah larangan untuk makruh tersebut dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Perhatian nih. Larangannya ini kalau kita perhatikan, larangannya itu menyentuh apa? Menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Berarti kalau nggak kencing boleh. Eh? Kalau di luar larangan ini, di luar dohir ini boleh. Paham ya? Karena larangannya ini ketika kencing saja. Paham ya? Nah, dalam rangka tanzih, mensucikan tangan kanan gitu loh. Paham ya? Adapun larangannya kalau tampilkan haram nggak mungkin karena yang namanya kemaluan itu kan bagian dari anggota tubuh kita enggak? Hewan. Kita aja memegang anggota tubuh yang lainnya aja boleh nggak masalah, apalagi ini juga termasuk itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, itu perselisihan para ulama panjang lebar. Nah, kita lihat sini. Faqad qala al-jumhur, nam sungguh jumhur mayoritas ahlul ilm mengatakan inna nahyahuna lil karahah. Larangan di sini cuma makruh. Tapi apa? Karahah apa? Litanzih. Paham ya? Makruh litanzih fungsinya untuk mensucikan tangan kanan biar suci Li'anna dzakara e, dikarenakan dakar itu kemaluan lelaki itu bid'atun minal insan. Apa? Termasuk potongan daging dari manusia. Paham ya? Termasuk bagian potongan daging dari manusia. Wal hikmatu minan nahyi dan tujuan atau hikmah dari larangan tersebut apa larangannya? Hikmahnya tanzihul yamin, untuk mensucikan tangan kanan. Apa tuh? Hikmahnya tahu? Hikmahnya tadi itu hikmahnya tanzihul yamin, mensucikan tangan kanan. Mohon salah. Ternyata larangan untuk menyentuh kemaluan ketika nah kencing dengan tangan kanan itu larangan apa? Lil karohah, karohat tangsi. Apa itu ya? Nah, karohatun tangsi. Nah. Yang kedua sekarang, bentuknya larangan tapi maknanya bukan makruh, bukan juga pengharaman, tapi irsyad, bimbingan, arahan. Paham ya? Yang kedua al-irsyad, bimbingan dan arahan. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti contohnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad kepada Mu'ad. Mu'ad siapa ini? Mu'ad bin Jabal. Dalam sebuah riwayat ada lafaznya apa? Wallahi inni la Demi Allah semuanya aku cinta pada wahai Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan la tad'anna. Lafaznya larangan ini. La tad'anna. Jangan sampai engkau meninggalkan. Larangan ini. Lafaznya larangan, tapi maknanya irsyad. Bimbingan dan arahan La tada'anna jangan sampai kau meninggalkan antaqul, meninggalkan ucapan dubura kulli salatin setiap akhir salat, apa ucapan tersebut? Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan syukur padamu dan juga memperbagus ibadah kepadamu. Paham ya? Syahidnya mana para fikum? Syahidnya di sini adalah la tada'anna. La tada'anna jangan engkau meninggalkan. Nah, larangan zina larangan untuk karoha atau tahrim? Eh, karoha atau tahrim larangan sini? Bukan untuk karoha, bukan untuk tahrim. Irsyad, oh ya. Bimbingan dan arahan, mengarahkan bahasanya jangan sampai bayi muat kamu meninggalkan gitu loh. Paham ya? Jangan sampai kamu meninggalkan. Nah, maksudnya itu lakukanlah membaca apa? membaca doa tadi itu. Nah, lafaz dubur kulli ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sebelum salam setelah baca perlindungan dari empat perkara itu, baca ini Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga yang nah mengatakan eh, barakallahu fik maknanya adalah setiap kali akhir zikir salat itu. Paham ya? Setelah selesai salat pun zikir. Nah, baca ini juga. Al-amru wasi'. Al-amru wasih barakallahu tidak masalah. Kita baca akhir sebelum salam itu enggak masalah. Nah, mau dibaca ketika doa-doa eh, zikir-zikir setelah salat itu juga enggak masalah barakallahu fikum. Naam. Paham soalnya? Berarti kita sudah mengambil pembahasan berkaitan masalah apa? Bahwasanya al-asl fil nahyi yadul tahrim. Itu hukum asalnya. Asal daripada sebuah larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut waqad kharaja 'anil asl. Terkadang keluar dari asal dalilin yaqtadi dzalik. Dikarenakan ada dalil yang mengharuskan keluar dari hukum asal tadi terkadang keluar dari pengharaman menjadi apa makruh ya, terkadang menjadi irsyad bimbingan dan juga anjuran tadi apa itu ya sesuai dengan qarinah yang ditunjukkan barakallahu fikum adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin